Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Khani fillah wa tafidin azanillahu iyyakum. Kita lanjutkan uh, pengajian kita yaitu sesi tanya jawab. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk dan disensor ya. Jadi kalau pertanyaannya tidak sampai ke saya, jangan salahkan saya ya, salahkan yang sensor. Kemudian pun yang masuk kepada saya tidak semua saya jawab karena ada yang mungkin sulit tidak bisa saya jawab dan bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. E, pertanyaan berikutnya, ustadz tadi menyampaikan baiknya hub, berhubungan interaksi sesekali bertemu, tidak terus-terusan. Bagaimana dengan kami yang tinggal bersama kedua orang tua kita dan bagaimana tips agar istri akur dengan ibu saya? Kalau oh, dengan orang tua ya ketemu tiap hari. Ini maksudnya dengan teman-teman. Ketemu istri pun tiap hari, jangan tidak tiap hari. <laughs> Kecuali kalau punya berapa pos ya lain cerita itu memang. Tapi kalau istri cuma satu ya itu aja udah mau lagi tiap hari ketemu ya. E, orang tua pun demikian. Kalau bisa ketemu dengan orang tua tiap hari ya itu yang terbaik. Ya. Pembicaraan saya tadi tentang bersama teman-teman. Teman-teman kalau sudah ketemu pembicaranya tidak teratur, tidak terarah kemana-mana, ngalur ngidul, bercanda. Ini kalau waktunya tidak banyak nggak jadi masalah. Ini menambah kecintaan. Ya, apalagi bertemu dalam rangka kegiatan Islami, dalam rangka dakwah, dalam rangka safari dakwah misalnya, dalam rangka kegiatan pengajian. tapi eh, kalau sudah berlebih-lebihan sampai 4 jam, 3 jam, nah, ini tidak menjadikan eh, pertemuan tersebut kelezatan, tetapi nggak enak rasanya. Dan ini bisa kita rasakan sendiri. Ini yang maksud saya pertemuan dengan teman-teman yang dihindari untuk terus-menerus sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diperselisihkan tentang kesalahannya zurghibban tasdad hubban bahwasanya e, ziarahilah sesekali maka akan menambah kecintaan. Dan bagaimana tips agar istri akur dengan ibu saya? Ini berat memang antara istri dengan seorang istri dengan ibu mertuanya sering terjadi cekcok jika berkumpul antara istri dengan ibu mertua. Karena memang e, ibu, terutama ibu-ibu ya seorang ibu yang telah merawat anaknya dengan begitu perhatian, kemudian ternyata anaknya menikah dengan seorang wanita, terkadang ada kecemburuan. Kecemburuan tatkala nampak bahwasanya putranya yang dia rawat, yang dia lahirkan ini ternyata lebih perhatian terhadap istrinya hadiahnya lebih banyak, ibunya kurang diberi apa? Hadiah misalnya, perhatian waktu juga kurang. Ini diantara e, eh, kemudaratan atau hal-hal yang dikhawatirkan timbul jika berkumpul antara istri dengan ibu. Kemudian ibu terkadang salah juga. Terkadang dari siapa dia ingin menantunya, istri anaknya ini menservis anaknya dengan servis yang luar biasa. Terkadang sang ibu mengatakan, dulu saya sama bapak, bapakmu nggak seperti istrimu sama kamu. Dia mengkiaskan wanita zaman sekarang dengan Siti Nurbaya jangan dia. <laughs> kondisinya sekarang ber, ber, berubah. Sekarang kondisinya apa? Berubah. Pelay eh, memang itu yang terbaik dan ibu selalu menginginkan yang terbaik dari menantunya. Ingin melihat pelayanan sepuluh dari menantunya dan menantunya tidak mampu. Menantunya tidak mampu untuk bisa melayani suaminya atau anak dari ibu tersebut dengan pelayanan yang baik. Tatkala dilihat oleh sang ibu seperti ini atau anaknya kurang bisa mendidik cucu-cucunya, nah, timbullah cekcok dari sang ibu. Oleh karenanya disinilah yang lebih berperan adalah sang suami yang paling berperan dalam dalam menggabungkan kebaikan antara istri dengan ibu. Tapi rawan, memang rawan. Ya, oleh karenanya tatkala terjadi cekcok antara istri dengan ibu mertua, maka yang paling berperan adalah seorang suami. Jangan sampai dia e, membela istrinya akhirnya menjatuhkan ibunya dan seorang istri harus lebih paham mengerti bahwasanya orang tua harus lebih dihormati dan yang muda lebih untuk mengalah yang lebih yang lebih muda lebih mengalah daripada yang yang tua dan beri uzur kepada ibu tersebut ingat bahwasanya kalau nggak ada ibu itu nggak ada suaminya Ya tidak. Suaminya keluar dari perut wanita yang dia jengkeli tersebut. Oleh karenanya dia harus bersabar, ya, berusaha menjalin e, mengalahkan apa namanya egonya, berusaha menjalin hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Dan tidak menutup sang suami harus menasihati, baik menasihati istrinya ataupun menasihati ibunya. Karena biasanya kesalahan yang timbul dari dua belah pihak, dari dua belah pihak tinggal berbeda antara konsentrasi kesalahannya ya, mana yang lebih banyak tapi biasanya dua-duanya salah biasanya ada kesalahan dari dua-duanya Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang mimpi Habib Munzir yang bertemu dengan Rasulullah disandarkan dengan dalil bahwasanya Imam Al-Qurtubi pernah bersumpah mimpi bertemu dengan, dengan Nabi apakah hal tersebut benar? Mimpi bertemu dengan Nabi adalah perkara yang sangat mungkin dan datang dalam hadis-hadis yang sahih seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi dalam Sahih Al-Bukhari barang siapa yang melihat aku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku karena setan tidak bisa meniru-niru aku ini pendapat yang yang oleh karenanya uh, eh, al, al Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya uh, Syama'il Muhammadiyah ya beliau membahas juga tentang ini setelah beliau Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang sifat-sifat nabi baik sifat-sifat akhlak maupun sifat-sifat fisik Nabi. Bagaimana cara jalan Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana apa namanya lebar dadanya Nabi, bagaimana tangannya ini, bagaimana tulangnya Nabi dengan bagaimana wajah Nabi dengan sangat detail. Setelah itu beliau menyebutkan barang siapa yang mimpinya seperti ini sifat-sifat ini berarti mimpi bertemu dengan Nabi. Tapi barang siapa yang tidak sama dengan sifat-sifat ini berarti bukan Nabi. Contohnya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal dunia, ubannya nggak ada, tidak sampai 20 helai uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di rambutnya maupun di jenggotnya, sangat sedikit. Ya, kalau orang saya mimpi ketemu Nabi, Nabi rambutnya putih, jenggotnya putih, itu bukan Nabi. Itu bukan bukan Nabi. Itu salah berarti. Ya. Ini sering terjadi. Saya pernah ketemu orang mimpi ketemu dengan Nabi. Saya ketemu mimpi tiga kali. Hari pertama mimpi berkelahi dengan setan. Hari kedua mimpi berkelahi dengan setan. Hari ketiga mimpi dengan setan. Hari keempat ketemu Nabi. Ketemu Abu Bakar. Nabi bagaimana? Nabi wajahnya bercahaya, nggak ada jenggotnya, bercahaya semua dagunya. Nah, ini gak? Nah, itu Nabi lain kalau gitu. <laughs> nabi palsu. Oleh karena tapi mimpi ketemuan Nabi mungkin. Oleh karenanya di zaman para sahabat, kalau ada yang datang kepada Anas bin Malik mengatakan saya mimpi kepada Nabi, itu para tabiin yang tidak pernah lihat Nabi, mereka mimpi ketemu dengan Nabi. Maka Anas mengatakan sifli maro'ait. Sebutkan sifat orang yang kau lihat dalam mimpimu. Maka ada seorang mengatakan, saya melihat Nabi sifatnya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kata Anas, kalau kau lihat langsung Nabi, maka tidak mungkin kau sebutkan sifat yang lebih dari itu. Artinya memang benar kau melihat apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi ketemu Nabi sangatlah mungkin, sangatlah mungkin. Yang jadi masalah kalau mengatakan melihat Nabi dalam keadaan nyata, ini yang jadi masalah. Ini tidak benar kali ini. ini diakui oleh sebagian orang-orang sufiyah yang, yang yang ekstrim ya dan ini banyak diakui seperti Ahmad Tijani. Yang Toreko Tijani yang mengatakan gurunya ketemu dengan Nabi bermuzakarah ngobrol sama apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Toreko Rifaiyah yang dia datang kepada kuburan Nabi terus tangan Nabi keluar dari apa? Kuburan maka dia pun menyalami kuburan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya guru Hijai yang ada di eh, Banjarmasin yang saya sudah bantah dalam tulisan saya. Dia mengatakan dia datang ke Madinah kemudian kuburan Nabi goncang-goncang mau keluar Nabi. Mau keluar kok harus goncang-goncang dulu kan nggak mesti. Kayak film karton aja. Terus Nabi keluar. Nabi keluar. Dan masa keluar itu baru-baru aja dia meninggal baru-baru aja. artinya guru hijau ini baru meninggal baru-baru aja. Sekitar kejadian itu kira-kira kira-kira ya 15 eh, tahun lalu atau sekitar gitu, tidak lebih dari 15 tahun. Dia bilang Nabi keluar terus Nabi pun mencium lutut dia. Subhanallah. Nah ini nah, seperti ini tidak mungkin. Oleh karenanya Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tidak mungkin orang ketemu dengan Nabi secara langsung. Nabi tidak mungkin keluar dari kuburannya kecuali hari kiamat. Awal ana awaluman yang syak. Aku adalah orang yang pertama kali kuburan apa di akan untuk keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama keluar di kuburan siapa hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama belum hari kiamat, Nabi tidak dalam dalam kuburan. Seperti Habib Mundir yang meyakini bahwasanya Nabi ruhnya lahir, Nabi ruhnya ikut dalam acara maulid. Ini juga tidak berani khurafat. Kenapa? Karena barang siapa mengaku ketemu Nabi dalam alam nyata bukan dalam keadaan tidur, maka dia menjadi sahabat Nabi. Menjadi sahabat Nabi karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya kalau saya sekarang Firanda ketemu Nabi, Nabi keluar dari kuburannya ketemu dengan saya ngobrol, saya jadi sahabat. Saya bisa meriwayatkan hadis, ya atau tidak? Iya. Dari anfulan anfulan anfiranda ya. Dari, kalau sami saya mendengar Rasulullah SAW berkata bisa. Jadi karena saya jadi sahabat Nabi. Saya ketemu langsung dengan Nabi SAW. Oleh karenanya ini tidak benar. Ini tidak benar. Oleh orang-orang yang mengaku melihat Nabi secara langsung ini tidak khurafat semuanya dan tidak tidak benar. Mungkin dia lihat sesuatu, tapi itu bukan Nabi atau sesuatu yang ngaku sebagai Nabi. Kalau Nabi masih bisa keluar dari kuburannya, lantas buat apa para sahabat menangis setelah Nabi meninggal dunia? Enggak usah nangis, saya bisa ketemu kalian nanti. Buat apa tatkala para sahabat terjadi khilaf sampai terjadi bunuh-bunuhan karena-karena salah karena ada provokator orang Khawarij terjadi khilaf kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi wahai Rasulullah kami khilaf gimana yang benar kan Nabi bisa keluar sebentar oh yang benar kamu bisa ya Kemudian tatkala musim kemarau kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian ber, bertawasul dengan pamannya Nabi Abbas dengan mengatakan saya dulu bertawasul dengan Nabi, sekarang saya bertawasul dengan paman Nabi. Kalau Nabi ternyata masih bisa keluar dari kuburannya, Ya langsung aja ke Nabi. Begitu banyak kejadian setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang minta ke kuburan Nabi, minta pendapat, musyawarah, semuanya nggak ada. Oleh karena dalam hadis yang mutawatir, dalam hadis yang mutawatir disebutkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di akhir di akhirat kelak ada orang-orang yang tatkala mau datang ke telaga Nabi, ke danaunya Nabi, maka dihalangi dan dibawa ke neraka jahanam. Maka Nabi mengatakan Usaihibi Usaihibi itu orang-orang saya kenal wahai ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat pasti bahwasanya setelah Nabi meninggal dunia dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Paham tidak? Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah. Tatkala Allah mengatakan, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa kata Allah, apakah kau pernah mengatakan kepada orang-orang, "Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Isa mengatakan, "Tidak pernah ya Allah." In kuntu apa qad alimta kalau saya pernah berkata kau pasti tahu. Ya. Kata Nabi Isa salam, "Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim." Saya waktu masih hidup bersama mereka, saya tahu apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan saya, kau akad angkat aku ke langit, kuntar rohiba alaihim, kau yang mengawasi mereka wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah saya meninggal, kau angkat saya. Yang tahu perbuatan mereka siapa? Engkau ya Allah. Kemudian datang orang sekarang mengatakan, jangankan Nabi, wali katanya tahu apa yang terjadi sekarang. Oleh karena kita minta tolong kepada wali. Wahai Abdul Qadir Jalil, dia dengar. Nabi aja tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi masih bisa keluar, masih bisa ikut acara maulid, masih bisa jalan-jalan ya. Berarti perubahan dunia ini Nabi tahu. Kami ketemu ngobrol sebentar, ada apa berita sekarang di TV One? Ya, bisa tanya. Karena Nabi tidak tahu, menunjukkan beliau tidak tahu alaihissalatu wassalam setelah meninggal dunia apa yang terjadi setelah setelah itu. Dalilnya jelas. Namun kita berbicara tentang masalah melihat Nabi dalam mimpi. Melihat dalam mimpi mungkin sekali, mungkin sekali. Dan itu adalah suatu kabar gembira. Namun seorang tidak perlu kemudian mampir pamer bahwa oh saya lihat Nabi, saya sering ketemu dengan Nabi. Kamu nggak pernah kan? Saya sering buat apa bicara-bicara gitu? Seakan-akan saya wali kamu bukan. Nggak perlu orang seperti itu. Tapi kalau dia menyampaikan kabar gembira artinya bukan tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ujub, yang nggak jadi masalah. Alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ulama besar di mazhab Syafi'i mengatakan, sepakat ulama bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan kalau mimpi ketemu Nabi, Nabi ngomong sesuatu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa kalau ternyata mimpi ketemu Nabi dan perkataan Nabi dalam mimpi bisa dijadikan dalil atau hujah, berarti agama belum sempurna. Akan ada datang syariat-syariat yang baru dari karena ketemu dengan Nabi di dalam mimpi. Itu pun kalau ketemu Nabi bisa jadi bukan nah? Nabi. Oleh karenanya uh, eh, Al Imam Nawawi mengatakan kalau seorang besok hari besok puasa atau tidak, kemudian hari tersebut ada orang yang mimpi dia mengatakan wahai hakim, wahai kaldi, tadi malam saya ketemu dengan Nabi, Nabi bilang besok satu Ramadan. Maka kata Imam Nawawi, ijma ulama, sepakat ulama tidak boleh diterima perkataannya, harus tetap ru'yah lihat hilal. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi hanya bisa dijadikan sebagai penguat. Ternyata kita lihat hilal, oh betul satu Ramadan. Oh mungkin tadi malam benar. Tapi bukan dia dalil utama. Dia cuma sekedar apa? Penguat. Sebagai contoh, Habib Mundir mengatakan dalam mimpinya, dia ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kamu akan menyusul saya sebelum umurmu 40 tahun. Sebelum umurmu 40 tahun. Ternyata Habib Mundir meninggal dunia setelah berumur lewat 40 tahun. Berarti kan nggak benar mimpinya. Nabi bilang kamu sebelum 40 tahun akan nyusul saya di surga. Ternyata dia meninggal setelah 40 40 tahun. Secara hijriah umurnya 41, secara masihiyah kalender kalender masihi umurnya 40, 40 tahun 7 bulan. Cuma saya menakjubkan waktu itu dia mengatakan setelah itu setelah dia terjaga dari mimpi tiba-tiba datang malaikat Israel ingin mencabut nyawanya dia bilang belum belum diusirlah malaikat Israel. Ini khurafat ya ikhwan, khurafat. Khurafat. Bikin umat seperti ini umat jadi bodoh. Tidak belajar, tidak anu, mimpi anu, mimpi anu. Jadikan dalil dengan seperti cerita seperti ini. Dia usir malaikat Israfil waktu meninggal di kamar mandi tidak bisa mengusir malaikat Israfil. Apakah seperti ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara kita membentengi diri tatkala kita sering dimasuki syubhat-syubhat dari orang mengaku benar? Ya, tidak usah dibaca syubhat-syubhat mereka. Ilmu itu apa kita ilmunya kurang ya, ilmunya kurang. Tidak perlu baca-baca syubhat, belajar aja yang benar ya. Yang macam-macam nggak usah dibaca. Kalau sempat terpaksa masuk, tanyakan kepada ustadz. Aku pernah dengar dari teman anak ustadz, katanya Anak pernah dengar dari teman anak katanya ada hadis kursi yang artinya begini. Jika umatku minta kaya, niscaya aku miskinkan mereka. Dan jika umatku minta miskin, niscaya aku kayakan dia. <laughs> Berarti kalau minta kaya, minta miskin. <laughs> ya Allah miskinkan saya, nanti kaya. <laughs> Dalam hati mau kaya. Allah alam ini hadis saya baru tahu juga. Ada hadis seperti ini. Hadis banyak, tapi harus dicek sahih atau tidak. Ya. Dari tapi dari teksnya ini seakan-akan dia lemah. Ya. saya tidak pernah dengar hadis seperti ini. Barang siapa ya, tanyakan kepada temannya di mana riwayat hadis tersebut. Di mana riwayat hadis tersebut. Dan seorang tidak perlu minta kaya dan tidak minta miskin. Tapi seorang ya e, minta keselamatan, berlindung dari e, fitnah kemiskinan dan berlindung dari fitnah kekayaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Auzubika min fitnatil ghina, min fitnatil faqr." Jawablah aku berlindung kepada engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Karena kekayaan dan kemiskinan bukan ukuran keimanan seseorang. Bukan berarti orang kaya nggak beriman, bukan berarti juga orang miskin nggak beriman. Kalau orang kaya jadi donatur ya beriman benar, orang miskin jadi pencuri ya sama saja. Tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Oleh karenanya berlindung dari fitnah kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadikan dia terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga jangan sampai kekayaan menjerumuskan dalam kema kemaksiatan. Tetapi yang jelas kebanyakan penghuni surga orang miskin. Jangan khawatir. <laughs> kebanyakan penghuni surga apa? Orang miskin. Kenapa? Karena kenyataannya yang lebih menggoda adalah kekayaan. Orang diuji dengan kemiskinan masih bisa sabar. Tapi dengan diuji dengan kekayaan sangat tidak bisa bersabar. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya manusia itu akan berbuat tughyan, berbuat berlebih-lebihan kapan? Ar-ra'ahu stagna, tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Oleh karenanya yang lebih banyak terjerumus dalam kemaksiatan orang-orang kaya. Dari situ makanya banyak penghuni surga orang-orang miskin. Bahkan disebut dalam riwayat bahwasanya orang miskin di luar masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Dia orang kaya masih nonton, orang miskin sudah masuk surga. Terus bagaimana Ustaz? Kata para ulama bahwasanya di luar masuknya tidak menjadikan belum tentu lebih tinggi daripada yang terlambat masuk. Orang kaya terlambat masuk karena dihisapnya panjang. Kalau nggak punya duit apa yang mau dihisap? Lewat semua. <laughs> Motor nggak punya, mobil nggak punya, laptop nggak punya, HP nggak punya, internet nggak punya, terus apa yang mau dihisap? Ya paling yang lainnya. Mungkin gibahnya, mungkin sedekahnya, apa zikirnya itu yang dihisap. Tapi kalau orang kaya hisapnya panjang. Amalannya dihisap panjang. Mobilnya dihisap, motornya dihisap, HP-nya dihisap. Istrinya empat dihisap semua. Satu-satu bagaimana kamu dengan istri pertama. Bagaimana dengan istri kedua. Hisap semua panjang Ya. Akhirnya apa? Terlambatlah dia masuk ke dalam surga. Tapi setelah dihisap, di total nanti dilihat. Kalau ternyata dia kaya tapi mobilnya buat apa? Buat dakwah ya Allah. Uangnya buat bikin masjid ya Allah. Akhirnya pahalanya tinggi ya. Dia masuk surga lebih tinggi daripada si miskin tadi. Jadi maksud saya, ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya terlambatnya masuk surga bukan berarti lebih rendah kedudukannya, tidak mesti. Tetapi karena hisapnya yang lama. Tapi setelah itu nanti di total siapa yang amalan solehnya lebih banyak maka surganya lebih tinggi daripada yang sedikit amalan solehnya. Mana yang lebih utama Ustaz? Membangun masjid, infak atau masjid dengan infak satu sumur. Jadi kalau bangun masjid nggak kuat uangnya, nggak cukup. Paling cuma beli satu meter petak di masjid. Atau buang, buat sumur untuk masjid. Wah lebih baik saya nggak tahu kata Pak. Tapi dua-duanya baik, dua-duanya baik. Kalau tidak ada sumur masjid juga, masjid susah, susah orang apa ber, berwudu. Masjid orang berwudu. Mudah-mudahan sumur itu juga dapat pahala masjid. Karena masjid tidak sempurna kecuali dengan adanya sumur. Masjid tidak akan sempurna berjalan dengan baik kecuali ada apa? Ada sumurnya, ada WC-nya, ada semuanya. Meskipun dia tidak digunakan untuk sholat. Ya, meskipun dia di, tidak digunakan untuk untuk sholat. Tapi dia merupakan kelengkapan masjid yang dalam kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang tidak wajib kecuali dengan suatu yang lain, maka yang lain juga ikut hukumnya wajib. Dan para ulama mengatakan al-umur bima bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung tujuannya. Tatkala kita bangun sumur karena untuk kepentingan masjid, mudah-mudahan kita dapat pahala seperti pahala berinfak di masjid. Meskipun tidak digunakan untuk salat, tetapi dia digunakan untuk orang yang mau apa? Mau salat. Intinya dua-duanya baik. Lihat mana yang dibutuhkan. Ya kalau masjidnya sudah jalan tetapi sumurnya belum ada, ya buat sumur dulu masalah totalan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjidnya belum tidak bisa jalan kecuali setelah harus ada sumbangan masjid ya kita masjid dulu, jadikan dulu masjidnya. Apakah hidup bahagia itu juga dapat diraih berupa tanpa keikhlasan? Kehidupan bahagia jika tanpa keikhlasan, ya, tanpa keimanan, ya. kehidupan sebagaimana orang-orang kafir. Kebahagiaan yang semu yang nampak mereka bersenang-senang. Sebagaimana kita lihat para artis mereka bersenang-senang tapi hidup mereka penuh dengan penderitaan. Cekcok sama suami, anak-anaknya amburadul, ya. anaknya ada yang morfinis. Ya. Seperti itu kehidupannya seakan-akan e, menyenangkan dia ketawa ketiwi ke sana sini. Ya. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri. Ya. Seperti itu. Hidup dengan penderitaan meskipun kita cuma melihat zahirnya tapi hati tempatnya di hati. Kapan dia kita tahu dia sedih atau tidak tatkala sedang bersendirian, bahagia atau tidak. Dia hanya bisa bahagia dengan bahagia sementara tatkala kumpul dengan teman-temannya ketawa-ketawa atau minum minum bir. Dia bahagia tatkala itu. Bahagia maksiat kalau nggak ada lezatnya nggak ada orang bermaksiat. Kalau maksiat itu nggak ada kelezatannya, nggak ada orang bermaksiat. Karena maksiat itu ada lezatnya, orang bermaksiat. Dan tatkala dia bermaksiat, dia merasakan kebahagiaan itu kelezatan. Tetapi cuma sementara setelah itu selesai maksiatnya, dia akan menderita hatinya. Orang yang tidak ikhlas juga demikian ya. Mungkin dia mungkin dipuji orang, dia anu dia bahagia. Tapi setelah pujian tersebut akan datang kesengsaraan. Bahwa ana pernah baca Ustaz bahwasanya berjima dengan budak yang kita miliki boleh tanpa dinikahi. <laughs> Ada budak ke sekarang? <laughs> iya boleh, kalau budak kita ya boleh. Allah mengatakan ilama malakat aimanukum kecuali apa namanya uh, eh, alladzina li furujim hafizun illa apa illa azwajuhum aw ma malakat aimanuhum kecuali istri-istri mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka jadi kalau seorang punya budak wanita boleh dia berhubungan dengan budak wanita tersebut itu milik dia boleh meskipun tidak tidak nikah meskipun tidak nikah. Tapi sekarang nggak ada budak. Kalau mau budak, mungkin terjadi kalau terjadi peperangan. Misalnya, Islam Indonesia perang sama Amerika. Misalnya, Amerika kalah. Jadi itu budak semua itu. Budak-budak perempuan. Bisa. Pernah kejadian, waktu kejadian perang antara Afghanistan dengan Rusia. Sebagian apa namanya teman-teman kita menjadikan budak. Ya. Laki-lakinya dan perempuannya jadi budak. Tetapi budaknya bandel-bandel. <laughs> Tidak ada mental budak. <laughs> dengar cerita teman-teman seperti itu. Artinya kabur lah macam-macam lah. Repot. Beda zaman-zaman dahulu. Sudah seperti ada sistem perbudakan. Sehingga begitu jadi budak. Dia tidak tinggal ngikuti budak-budak yang lain. Sekarang agak sulit. Memang tidak dan tidak saya tidak ada yang menerapkan ada perbudakan sekarang. Islam sendiri menganjurkan untuk apa pembebasan budak. Jadi Islam bukanlah syariat yang e, menganjurkan perbudakan tidak. Islam datang tatkala perbudakan itu ada. Dan itu sudah ada sejak zaman Romawi, sejak zaman-zaman agama sebelumnya sudah ada perbudakan. Datang Islam melihat perbudakan itu ada dan memacu untuk pembebasan budak. Oleh karenanya setiap orang yang berbuat kesalahan sering di syaratnya harus membebaskan budak dan membebaskan budak pahalanya sekian sekian sekian di, dianjurkan oleh Islam untuk membebaskan budak. Pertanyaannya, mungkinkah kasus TKW yang diperkosa katanya di Arab sana karena orang Arab menganggap TKW sebagai budak ini tidak benar. Ini orang Arab bahlul yang seperti itu. <laughs> Kejadiannya memang ada ya. Artinya uh, saya sering menghadapi kasus di Madinah, kasus apa? kasus di mahkamah. Dan memang kenyataannya karena pekerja wanita semuanya dari Indonesia. Sehingga kasus yang saya hadapi kebanyakan kasus perzinahan. Dan yang saya hadapi kasus perzinahan sama orang Arab hanya sedikit. Kebanyakannya sama orang Bangladesh, Pakistan, sama Indonesia. Ya. Wanitanya Indonesia, laki-lakinya bisa gonta-ganti. Ya. <laughs> Ini karena memang ya ini kadang sampai teman-teman nggak mau menerjemahkan karena malu. Selalu Indonesia, perempuan Indonesia yang jadi entah pemerkosaan, yang seringnya bukan pemerkosaan, seringnya suka sama suka sama suka. Dan kalau kita pulang juga terkadang di pesawat kita dengar para TKW membanggakan punya pacar dari orang luar negeri. Jadi kasus perkosaan tidak banyak. Yang sering terjadi perzinahan. Ya, suka sama suka. Ini kasus yang saya hadapi ya Pak. Di mahkamah, di pengadilan. Saya tidak pernah menghadapi kasus perkosaan. Yang saya hadapi selalu kasus apa? Perzinahan. Dan kebanyakan saya hadapi bukan kasus dengan orang Arab, tapi selain orang Arab. Dan namanya fitnah. Ya bagaimana seorang wanita yang mungkin kerja di ini, kemudian pakaiannya mungkin apa kurang ini, kemudian dengan laki-laki bagaimana tidak tidak terjadi perzinahan. Tidak terjadi perzinahan. Pernah satu kejadian kasus, ini rame di atau begitu? Ada seorang, masya Allah, seorang wanita pekerja, dia ingin diperkosa sama majikannya kalau tidak salah orang Arab maka kemudian dikejar wanita itu keluar lari ke atas rumah lantai berapa gitu dikejar terus lelaki ini menyangka wanita ini akan sudah dia nggak bisa lari lagi karena sudah di penghujung ternyata dia lempak, melompatkan dirinya meninggal dunia tidak ada yang tahu kalau dikira dia mungkin stres atau apa tapi laki-laki ini mengaku bahwasanya dia meninggal gara-gara saya dia laporkan diri bahwasanya ini dia merasa berdosa dia tidak sangka kalau dia bakalan apa? Membunuh dirinya untuk menjaga kehormatannya. Namun e, saya tidak pernah dengar seorang Arab pun menyangka wanita itu budak nggak ada. Itu isu saja. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Dan tidak pernah dianggap sebagai budak. Oleh karenanya e, digaji kalau sudah waktunya pulang. Kalau budak nggak, budak budak milik. Milik bisa dijual seperti barang dijual belikan. Oleh karenanya isu seperti itu isu yang tidak tidak benar. Ustadz, apakah ada usaha dari ustadz-ustadz kita mendekati pemerintah untuk memberantas perdukunan dengan acara-acara kesyirikan yang tersebar? Insya Allah ustadz-ustadz ada pendekatan. Pendekatan kepada pihak-pihak yang e, pemerintahan. Insya Allah kita husnuzon kepada ustadz-ustadz kita. Ada pertemuan-pertemuan khusus itu ada, Alhamdulillah. Ya. Istri saya berprofesi sebagai dosen teknik mahasiswa. Mahasiswanya banyak laki-laki. Sebagai pembimbing skripsi, mahasiswanya sering ke rumah sendiri berkonsultasi dengan istri. Kadang saya tidak ada di rumah, kadang ada saya, tapi saya tidak mendampingi duduk sebelah istri. Apakah saya berdosa membiarkan keadaan begini? Ya berdosa. Tidak punya rasa cemburu. Ini suami yang tidak punya rasa cemburu. Dampingi istrinya. Dampingi istrinya. Dia minimal satu ruangan, minimal satu ruangan. Jadi dia tidak berdua-duaan, minimal satu. Tidak mesti duduk berdamping begitu, tapi apa namanya? Eh, laki-lakinya berjarak, mungkin ngobrol di mana, di ruang tamu, tapi suaminya harus hadir di situ. Penting dalam satu. Adapun biarkan dia pergi kemudian e, istrinya berdoa-doaan dengan mahasiswa ini, ini tidak boleh ini laki-laki yang tidak punya malu seperti ini. Mana rasa malunya? Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri mencari uang untuk jajan anaknya? Boleh, cari uang dengan cara yang halal. Ya, cari uang dengan cara yang yang halal, yang yang masih bisa menjaga e, menutup auratnya, masih bisa dan seperti dia jualan misalnya jualan makanan misalnya atau sesuatu yang eh, boleh intinya tidak melanggar hukum syar'i maka seorang wanita boleh membantu suaminya ya kalau diizinkan oleh suaminya jualan pakaian jualan baju banyak orang mengatakan salafi tidak mau berjihad perang apa itu benar tidak benar teman-teman yang berjihad di Suriah saya tahu orang-orang salafiyin Bahkan saya ngobrol dengan mereka berapa awal-awal terjadi jihad, saya sempat ngobrol dengan mereka melalui apa? Melalui internet dan mereka mengatakan saya, kami tidak malu-malu, ya akhi, kita semua salafiyin dan kita berjihad tidak seorang pun dari kami yang tatkala sholat subuh tidak ada yang kita selalu berjamaah. Kita selalu berjamaah. Tidak ada dari tentara kami yang tidak sholat subuh ber, berjamaah. Jadi ya ini tidak benar, tinggal kondisinya saja. Melihat masalah dan kemudaratan. Ustaz saya bekerja sebagai tukang ojek. Sementara yang saya bawa tidak lepas membawa wanita. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Laki-laki aja yang dibawa. Tulis ojek khusus lelaki. Nah apa-apa, coba tulis saja. Ojek khusus apa? Lelaki. Kalau perempuan tidak boleh. Gimana dulu perempuan dipeluk ini gimana? Tulis di belakang ojek khusus apa? Lelaki. Enggak, enggak usah malu-malu. Insya Allah Allah kasih rezeki. Ustaz, jika kita menampakkan amalan untuk membahagiakan orang lain, apakah dapat dikatakan ikhlas? Misalnya datang ke kajian tapi ada sedikit niat untuk dilihat oleh ustaz agar ustaz senang. <laughs> Menyenangkan ustaz banyak ya. Datang amplopnya tebal juga senang ustaz. <laughs> Ada-ada aja. Ini boleh Insya Allah. Jadi datang niatnya bukan mencari perhatian ustaz tapi agar ustaznya semangat berdakwah, niatnya tidak putus tapi langsung kepada Allah. Paham ini maksud saya? Contoh seorang kerja. Dia kerja niatnya untuk apa? Ibunya. Ini kan tidak putus. Kenapa dia kasih ibunya buat kepada agar atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyenangkan Ustadz maka Ustadz semangat berdakwah dan dakwah bisa berjalan. Ini berarti kembali kepada siapa? Allah. Jadi niatnya tidak putus. Paham maksud saya? Niatnya tidak putus semata-mata untuk mencari keriduan Ustadz bukan. Tetapi niatnya agar Ustadz ridho dan semangat berdakwah dia hadir. Ini dapat pahala malah ada niat ganda dalam apa satu amalan insya Allah. Ustadz, orang-orang yang tahu ilmu Islam namun dia melanggar ketentuan syar'i seperti berbohong, tidak amanah, bagaimana keadaan orang ini di akhirat nanti? Ya, semuanya dosa, semuanya akan di, di, ditimbang. Kita tahu seorang muslim tidak selamat dari dosa dan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dusta dosa besar. Ya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir. Wa inal apa fujur yahdi ilan nar dan bahwasanya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Masing-masing ada jenis eh, hukumannya. Allah alam kita tidak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas orang yang meninggal dunia nanti di akhirat akan ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Kalau kebaikannya lebih berat, dia selamat. Tapi kalau keburukannya lebih buruk, maka dia akan terancam dengan neraka jahanam. Jangan sampai orang mengatakan saya sudah di atas manhaj salaf. Tapi kemudian dia dusta. Eh. Kemudian kalau dusta, saya selamat pasti ya. Enggak ada seperti itu. Ya kalau dusta, ya dusta hukumannya oh, di akhirat nanti kelak. Apakah kalau sudah punya di atas mana salah pasti masuk surga, tidak akan di, disiksa? Tidak ada dalilnya. Oleh kerana Isyul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dalil mutawatir menunjukkan ada ahli tauhid yang masuk dalam neraka jahanam. Dalil terlalu banyak menunjukkan ada ahli tauhid yang disiksa dulu di neraka jahanam. Karena ketingkat tauhid bertingkat-tingkat. Orang yang tauhidnya tinggi tidak akan berbohong. Kalau dia tauhidnya mengaji mengaku sebagai penampilannya oke, okay, kemudian dia berjenggot, kemudian anu penampilannya, tapi dia berbohong, berarti tauhidnya masih belum belum beres. Tidak ada realisasi dari tauhidnya, tidak ada penerapan dari manhaj yang benar. Kalau Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalan amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, sungguhnya dia masukkan api dalam perutnya. Ini bahaya. Meskipun dia sholat, meskipun diterancam dengan azab neraka jahanam tersebut. Oleh ikhwani fillah zanallahu Ya, kita berusaha mengikuti manhaj salaf secara kafah. Baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak. Jadilah seorang yang benar, yang, yang berakhlak mulia, ya, yang beribadah rajin, sering ke masjid dan berakhlak mulia, jujur, tidak berdusta. Saya pernah membaca bahwa di dunia ini ada surga dan barang siapa tidak merasakan surga dunia dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Surga tersebut bukan berarti ada taman kemudian di dunia, tapi surga dunia adalah kebahagiaan apa? di dunia. Karena orang yang beriman pasti dia bahagia di dunia. Dan orang yang sudah merasakan kebahagiaan dunia itulah surga dunia, dia pasti akan merasakan kebahagiaan apa? di akhirat. Sebagaimana saya jelaskan tadi di awal pengajian. Ustadz, bagaimana cara mempertahankan keimanan ini? Karena kadang-kadang masih tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Banyak doa. Nabi sering berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia, tetapkanlah agamamu, ah, tetapkanlah aku di atas hatiku di atas agamamu. Ini doa diucapkan dengan ketulusan. Demi Allah ikhwan tidak ada yang bisa menjamin dia bisa bertahan di hadapan kemaksiatan. tidak Ada yang bisa jamin. Kalau Allah tidak menjaga kita, tidak mungkin kita bisa terjaga. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda sama Zuleha, dia kabur. Kabur, khawatir apa? Akan terjerumus di dia digoda terus wanita cantik mending kabur. Tatkala Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi SAW karena tidak ikut perang Tabuk, maka datang surat dari orang kafir mengatakan saya dengar kau telah ditinggalkan oleh sahabatmu maka kemarilah maka dia baca kemudian dia robek atau dia bakar karena bisa jadi imannya suatu saat apa goyang akhirnya daripada ditinggal mending saya pergi ke tempat yang lain oleh karenanya di antara hal yang paling penting untuk menjaga istiqomah kita jauhi sebab-sebab kemaksiatan kalau seorang ternyata tidak mampu bersendirian di kamar di hadapan internet, di internet dia bakalan macam-macam lihat-lihat, jangan memposisikan dirinya seperti posisi tersebut. Jangan posisikan dirinya dengan posisi kalau dia tahu bahwasanya dia tidak dia kalau ke sana bakalan nonton yang apa bakalan melihat orang-orang yang buka aurat maka jangan ke sana. Sudah tahu kalau ke mall matanya jelalatan tetap aja ke mall. Ngapain lagi nazar? <laughs> pergi cari istri. Cari istri di mall. Jadi jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang kepada kalau dia tahu dia tidak kuat dalam pintu maksiat tersebut, maka jauhi pintu tersebut. Jangan dia malah masuki, dia akan terjerumus. Kita disuruh menjauhi sebab-sebab kemaksiatan, bukan mendatangi dengan PD saya bisa terjaga, ndak kita ndak terjamin. Sudah mudur ya. Bagaimana kita menjabarkan kepada saudara kita bahwa rokok itu haram? <laughs> rokok ini haram sudah sering saya jelasin. Rokok itu haram kita bilang eh, sepakat bahwasanya rokok itu haram. Para dokter juga menyatakan dalam rokok itu banyak racunnya. Ya. Meskipun dokternya juga merokok. Ya. Kemudian pemerintah juga sudah tulis ya apa namanya peringatan perokok bahwasanya rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan impotensi, bisa <laughs> itu apa tidak menjadikan haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la dharar wa dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain dan itu dua-duanya tercakup dalam rokok. Rokok memberi kemudaratan dalam diri sendiri dan beri kemudaratan dalam kepada orang lain. Orang kalau merokok, orang lain batu-batu dia tidak peduli. Saya termasuk orang kalau di samping saya bawa rokok, saya batalkan sholat. Saya batalkan sholat, saya cari tempat lain. Karena konsentrasi buyar, tidak bisa. Dan itu boleh. Sebagaimana orang kalau tatkala merasa buang air nggak kuat, dia boleh batalkan dan wajib dia batalkan. Untuk dia buang air kembali lagi agar konsentrasi karena akhirnya salat li zikri. Salat itu dikerjakan untuk mengingat Allah. Tatkala dia konsentrasi hmm, apa bau asbak ya, yang nggak kuat keluar. Terus orang yang merokok itu dihilangkan rasa malunya. Mikirkan diri sendiri tidak berikan orang lain. Dia merokok ada anak kecil samping dia batu-batu dia tidak peduli. Yang penting dia enjoy yang lain batu-batu nggak jadi masalah. Ini benar tidak punya malu. Bahkan saya pernah tegur orang, Mas jangan merokok. Ya kamu yang pindah. <laughs> pindah anak kecil di sini suruh pindah. Kamu dan cuek aja nggak peduli. Ngebul-ngebul nggak peduli. Oleh karenanya rokok memudorotkan diri sendiri dan memudorotkan apa orang orang lain. Dan kita tahu bahwasanya kita ditanya oleh Allah diminta pertanggungjawaban dengan harta dan tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh kita rusaki, tidak boleh kita lukai ya. barang siapa yang melukai tubuhnya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala apalagi sampai bunuh diri ya. barang siapa yang buang-buang uangnya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak dalil akan keharamannya rokok akan tapi waktu sudah habis insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh